الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi isanin ila yaumiddin. Ikhwat iman, hamba Allah yang beriman itu yakin bahwa Allah senantiasa menatapnya, senantiasa mendengarnya, senantiasa memperhatikannya. Wa inna labil mirsad, engkau benar-benar dalam tontonan Allah karena itu hampir setiap gerak hati orang beriman zikir. Hampir setiap gerak hatinya adalah doa. Maka dunia ini menjadi majelis zikir, majelis doa, majelis ibadah, amal saleh, akhlak yang mulia. Karena ditatap, didengar, diperhatikan terus oleh Allah. Dan Allah menyukai hamba yang menengadahkan tangan kepadanya Aku maha malu, malu tidak mengijabat tatkala hambaku menengadahkan tangan kepada aku. Dan ini adab etika berdoa. Inna Allah yuhibbu du'al mulihin. Sesungguhnya Allah Jalla jalalu mencintai hamba yang mulihin. Merengek-rengek dalam berdoa. Menangis. Apalagi sampai Subhanallah. Ia khusu tadarru khufiyah khaufa wa tama'a, berharap amat sangat diijabah oleh Allah, takut kalau tidak diijabah oleh Allah jalla jalalu. Kan itu doa. Otaknya ibadah. Dalam ibadah itu doa, dalam sholat doa, dalam zakat doa, dalam saum ada doa. Diam-diam kita mengharapkan Allah meridhoi kita, menerima amal ibadah saum kita, menjadi bekal kita di akhirat nanti. Haji itu perjalanan doa. Doa belum diijabah saja sudah bernilai ibadah. Uduni astajibakum. Maka saat kita berdoa, kita beribadah, kita taat kepada Allah Jalla Jalalu. Berdoalah kalian kepada aku, maka doa kalian ku ijabah. Allahu Akbar. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Doa pasti diijabah oleh Allah. Ada yang makan waktu, baru doanya diijabah oleh Allah sebulan, setahun, dua tahun, tiga tahun. Bahkan ada yang menjelang akhir hayatnya baru diijabah oleh Allah Jalla lalu Ada yang Allah ijabah tapi Allah ganti dalam bentuk lain. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Asa an tuhibu syai'an wa syarul lakum. Karena Allah tahu baik buruknya untuk kita. Apa yang kita sukai belum tentu baik, disukai oleh Allah. Allah tahu untuk kemaslahatan kita. Kita minta B, Allah kasih A. Kita minta A, Allah kasih C. Boleh jadi kita minta kaya nggak dikabulkan oleh Allah. Karena kalau kita kaya, boleh jadi kita akan jadi sombong. Kita minta sehat. Karena sakit-sakit boleh jadi kalau udah sehat kita bisa berbuat maksiat. Allahu Akbar walillahil ham. Ada yang Allah kabulkan dengan tidak mengabulkannya. Ah, apaan tuh? Ya, so, kalau Allah kabulkan, dia tidak berdoa lagi, tidak beribadah lagi kepada Allah. Dan Allah menyukai, ia merengek-rengek terus kepada Allah jala Jalalu. Dan Allah menyukai hamba itu. Allah Akbar. Ada lagi doa yang diijabah oleh Allah di akhirat nanti. Maka itu hamba yang berdoa yang mungkin dikatakan orang duniawi, wah tukang doa itu dia. Ternyata di akhirat subhanallah yang disebut tukang doa itu terkejut-kejut. Ha, ha, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa kata malaikat? Itulah permintaanmu selama di dunia. Ha, jadi semua doaku di dunia diijabah oleh Allah. Ya, ya, diijabah oleh Allah. Karena Allah pasti mengijabah doa hambanya. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Itulah doa-doa-doa-doa-doa-doamu doa selama di dunia. Allahu Akbar. Apa dia bilang? Seandainya aku tahu semua doaku diijabah, aku akan terus memperbanyak doa. Seandainya aku tahu seperti ini, aku doa agar doaku diijabah di akhirat saja. Allahu Akbar. Dan hamba itu saat berdoa, Hina tad'u anta abdi. Tak kala dia merengek meminta, memohon, bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah? Engkau hambaku. Engkau hambaku. Ada orang bilang, wah oh, kan Allah tahu ini segala urusan kita. Ngapain kita berdoa, berdoa, berdoa? <laughs> Inilah syariatnya doa. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ini syariat, ini perintah. Mintalah kepada Allah. Tapi kepada manusia, berikan, berikan, berikan. Allahu Akbar. Karena itu, jangan pernah putus asa berdoa. Dan teruslah berdoa. Apalagi saat ibadah, saat puasa, doa kita diijabah oleh Allah. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Walhamdulillah. الله أكبر